Sekarang bab yang kelima. Ketentuan puasa bagi orang sakit dan musafir. Ketentuan puasa bagi orang sakit dan musafir. pada matan pada kitab Manhajus Salikin <clears throat> As-Sa'di rahimahullah menyebutkan bahwa orang sakit yang termudaratkan oleh puasa dan musafir seorang musafir ya memiliki rukhsah untuk berbuka ya memiliki pilihan untuk berbuka atau tetap berpuasa. Nah, syarahnya ketentuan puasa bagi orang sakit. Ya, pembahasan pertama adalah ketentuan puasa bagi orang sakit. Dalil bolehnya orang sakit untuk berbuka, tidak berpuasa adalah ayat 184 dalam surat Al-Baqarah. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa min ayamin ukhra. Maka dari itu, barang siapa di antara kalian sedang sakit atau dalam safar lalu ia berbuka, diwajibkan baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Alim ulama telah ijma' sepakat bahwa orang sakit di bulan Ramadan mendapat rukhsah keringanan untuk berbuka, tidak menjalankan puasa. Dan berkewajiban melakukan kodok puasa di luar Ramadan sebagai gantinya. Ya. Ada beberapa masalah yang butuh kita pelajari. Masalah Pertama, kriteria sakit yang menjadi udur untuk mendapat keringanan tidak berpuasa. Apa kriterianya, dobitnya? <clears throat> Terdapat beberapa keterangan yang berbeda dari ulama mengenai kriteria dobit sakit yang menjadi udur untuk mendapat rukhsah keringanan tidak berpuasa. Di antaranya yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullah sendiri pada matan kitab yaitu jika termudaratkan. Iya. Di antara pendapat itu Eh, apa yang difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Ibnu Baz pada halaman 80 kami nukil halaman 80 kami nukil fatwa Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Ibnu Baz pada fatwa mereka membolehkan ya bagi orang sakit berbuka tidak berpuasa apabila puasa itu terasa berat bagi orang sakit itu meskipun tidak menimbulkan mudarat terhadap kondisi sakitnya. Eh, bedakan ya antara rasa berat dengan mudarat. Merasakan berat berpuasa belum tentu terkena mudarat. Kalau sudah terkena mudarat itu berarti sudah sangat berat menyiksa dan sampai terkena mudarat. Mudarat maksudnya orang sakit memaksakan diri berpuasa terkena mudarat, maksudnya sakitnya tambah parah. Itu maksudnya mudarat. Sakitnya tambah parah atau sakitnya semakin lama sembuhnya, semakin tertunda sembuhnya. Itu namanya mudarat. Difahamin? Jadi Allahnya daima berfatwa bahwa orang sakit mendapat rukhsah keringanan untuk berbuka, tidak berpuasa jika merasakan berat. Jika merasakan berat berpuasa, meskipun tidak sampai terkena mudah mudarat, yakni tidak sampai berakibat memperlambat kesembuhannya, memperparah penyakitnya. Tetapi jika terasa berat, maka itu sudah udur. Bahkan lebih dari itu, Ibnu Utsaimin rahimahullah membolehkan orang yang sakit untuk berbuka puasa. Yakni untuk berbuka, tidak berpuasa. Untuk berbuka, yakni tidak berpuasa. Jika puasa itu memberi pengaruh kurang enak pada diri orang sakit. Meskipun tidak sampai memberatkan atau bermudarat. Nah, ini lebih <clears throat> ya dibandingkan pendapat sebelumnya. Nah, bahwa meskipun tidak sampai memberatkan jika sudah memberi pengaruh kurang enak pada diri orang sakit sudah cukup sebagai udur. Kesimpulannya Ibn Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Asy-Syarhul Mumti' memberi tiga rincian. Nah, bisa diikuti halaman 80 81 ya. Rincian yang pertama, jika puasa itu memberi pengaruh kurang enak pada dirinya, tetapi tidak sampai memberatkan. Tetapi tidak sampai memberatkan. Pada kondisi ini disunnahkan berbuka bagi. Jika dia memilih untuk tetap berpuasa, boleh dan tidak makruh. Ini batas minimal. Keadaan orang sakit yang dibolehkan berbuka, tidak berpuasa. Ya. Jika memilih berpuasa boleh, tidak makruh, tetapi disunnahkan disunnahkan baginya, afdol baginya, lebih utama baginya jika berbuka, tidak berpuasa. Nah, jika puasa itu memberi pengaruh kurang enak pada dirinya. Nah, yang kedua, jika berpuasa terasa memberatkan diri orang sakit itu tetapi tidak sampai memudaratkan dia. Apa makna memudaratkan? Maknanya tidak sampai memperparah penyakitnya, tidak memperlambat kesembuhannya, tetapi memberatkan dia. Pada kondisi ini berbuka disunnahkan bagi dia, sunnah, mustahab, dan makruh untuk berpuasa. Makruh untuk berpuasa karena puasa memberatkan dia sehingga dimakruhkan. Yang ketiga, jika berpuasa memberi mudarat terhadapnya. Kalau bermudarat itu berarti sudah berat sekali menyiksa sampai memberi mudarat. Jika berpuasa memberi mudarat terhadap orang sakit itu seperti penderita sakit ginjal, sakit gula dan semacamnya yang termudaratkan dengan puasa, pada kondisi ini wajib berbuka. Tidak boleh berpuasa. Haram berpuasa. Karena yang namanya mudarat dalam syariat Islam terlarang haram. Tidak boleh memberi mudarat. Baik pada diri sendiri maupun kepada orang lain. Baik sengaja maupun tanpa sengaja. Kalau sakitnya itu ya <clears throat> kondisinya dia termudaratkan jika berpuasa memperparah penyakitnya atau memperlambat kesembuhannya, haram berpuasa, wajib berbuka. Ini tiga rincian yang disebutkan oleh Ibn Utsaimin rahimahullah. Adapun sakit yang ringan, ya ini tidak ada pengaruhnya kalau dia berpuasa. Misalkan flu ringan ya, flu flu ringan, ya flu ringan bersin-bersin gitu, flu ringan atau pusing ringan, pusing sedikit ringan atau sakit gigi misalkan. Nah, berpuasa tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya, tidak ada efeknya. Nah, maka ini bukan rukhsah, ya ini bukan udur untuk berbuka. Dia tidak dapat rukhsah untuk berbuka. Dia tetap wajib berpuasa. Ya. Jadi pendapat yang mengatakan yang penting sakit meskipun flu ringan, pusing ringan, sakit gigi misalkan ya, itu berarti dapat rukhsah untuk berbuka pendapat itu lemah. Jadi batas minimalnya apa yang telah kita dengar tadi yaitu apa? Jika puasa memberi pengaruh efek kurang enak di tubuhnya ya, itu batas minimalnya. Nah, Rinciannya telah kita dengar. Masalah kedua. Di halaman 82. Hukum puasa orang sakit yang tetap memilih untuk berpuasa. Telah kita dengar rincian Ibnu Utsaimin rahimahullah sebelumnya. ya bahwa jika puasa berpengaruh membuat ya kurang enak pada tubuhnya yang merupakan batas minimal dapat rukhsah keringanan untuk berbuka maka disunnahkan berbuka boleh berpuasa berarti sah kalau memilih berpuasa tetap sah yang kedua apa tadi kalau puasa mem memberatkan tetapi tidak sampai memudaratkan, tidak sampai memperparah penyakitnya, memperlambat kesembuhannya, disunnahkan berbuka, makruh ber berpuasa. Ya. Di sini kalau berpuasa berarti hukumnya makruh. <clears throat> ya ini masih dianggap sah tetapi makruh. Tetapi jika sampai pada tingkatan puasa itu memudaratkan dirinya, memperparah penyakitnya, memperlambat kesembuhannya, haram berpuasa. Maka di sini jika dia tetap memaksakan diri berpuasa pada kondisi itu, padahal itu memudaratkan dirinya, ya, disinilah bisa dikatakan bahwa puasanya tidak tidak sah. Nah, dengan ini kita mengetahui kesalahan sebagian orang yang memaksakan diri untuk tetap berpuasa pada kondisi sakit yang menyiksa dia sampai mudaratkan dirinya. Ya, sebagian orang ya hati-hati sebagian orang itu berbicaranya pakai semangat yang dibangun di atas perasaan saja. Misalkan dia mengkritik ya mengatakan, wah kamu ini lemah imannya, sakit gitu tidak bisa berpuasa. Nah, dijawab berat, tersisa saya, ya, ditahan dong. Sabar. Eh, orang kuat imannya itu meskipun tersisa berat ditahan tetap puasa. Ah, itu kalimat-kalimat seperti itu karena dibangun di atas kebodohan ya, hanya semangat tetapi tidak punya ilmu. Hati-hati jangan terpancing dan terpengaruh dengan yang seperti itu. Beramal itu harus dengan ilmu. Nah, sudah kita dengar rinciannya ya. Nah, di, kalau sudah sampai pada tingkatan menyiksa diri, memudaratkan diri, dipaksa-paksa berpuasa dan itu memperparah penyakit, memperlambat kesembuhan, itu hukumnya sudah ha? haram. Ya, di sini bisa dikatakan tidak sah puasanya dan melakukan sesuatu yang haram, justru berdosa dia karena melanggar ya syariat yaitu memudaratkan diri sendiri. Selesai pembahasan tentang sakit. Kita beralih ke pembahasan tentang musafir, orang yang melakukan safar, halaman 84. Ketentuan puasa bagi musafir, orang yang melakukan safar ya dalilnya sama dengan dalil tadi ya Al-Baqarah ayat 184 <clears throat> Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa min ayamin ukhra Barang siapa sakit atau safar <clears throat> kemudian memilih berbuka ini ada rukhsah pilihan untuk berbuka diwajibkan baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain dari as-sunnah hadis Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Inna Allah Ta'ala wada'a anil musafiri syatras salati was sawma anil musafiri wa anil murdi'i wal hubla. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meringankan dari seorang musafir setengah separuh dari sholatnya. Yaitu dengan cara mengkosor sholat. Yang empat rakaat dikosor jadi du, dua. Yang tiga rakaat tetap tiga rakaat. Yang dua rakaat tetap dua rakaat. Serta meringankan pula kewajiban puasa dari seorang musafir, wanita menyusui, dan wanita hamil. Nah, hadits ini riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan yang lainnya disahihkan oleh Al-Albani dan dihasankan oleh Al-Wadi'i ulama juga telah ijma' sepakat bahwa orang yang melakukan safar di bulan Ramadan mendapatkan rukhsah, keringanan untuk berbuka, untuk tidak menjalankan puasa. Kewajibannya adalah menggantinya dengan kodok puasa di luar Ramadan. Ada beberapa masalah terkait dengan musafir. Masalah pertama, kriteria safar yang bisa mendapatkan keringanan berbuka puasa. Halaman 85. Kriteria safar yang bisa mendapatkan keringanan berbuka puasa. Safar yang memperoleh keringanan, yang mendapat keringanan berbuka puasa adalah safar yang terkena syariat melakukan kosor sholat. Jadi jika safar itu safar yang ya sudah dianggap safar dan mendapat e, terkena syariat kosor sholat berarti juga dapat rukhsah untuk berbuka puasa. Ini ijma ulama. Masalah kedua, batasan-batasan safar yang disyariatkan melakukan kosor solat dan yang disyariatkan pula berbuka puasa. Ada perbedaan pendapat di antara ulama dalam hal ini. Sebagian ulama ada yang membatasinya dengan jarak-jarak tertentu. Jika keluar meninggalkan daerah tempat tinggalnya sejauh sejarak sekian-sekian berarti itu tergolong safar ya kosor sholat ada rukso berbuka nah ada yang batasi dan jarak jarak tertentu tetapi menurut pandangan kami pendapat yang batasi dan jarak tertentu itu adalah pendapat yang lemah nah pendapat yang kuat dalam masalah ini yang terkuat adalah yang menyatakan bahwa safar yang disyariatkan melakukan kosor sholat dan <clears throat> boleh berbuka puasa tidak dibatasi dengan jarak-jarak tertentu. Penentuan batasan safar itu dikembalikan kepada adat kebiasaan kaum muslimin yang menganggap perjalanan itu sebagai safar atau bukan. Jadi kembali kepada urf. Bagaimana kebiasaan kaum muslimin? Apakah menganggap perjalanan ya, semisal itu safar atau tidak? Ya ke tempat itu dianggap safar pada kebiasaan mereka atau tidak. Nah, ini pendapat yang dipilih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Al-Albani dan Al-Utsaimin. Nah. Dalil-dalil dan keterangannya secara lengkap ya, kami terangkan di buku ini. Nah, kesimpulannya karena dalam syariat tidak ada pembatasan jarak tertentu. Iya, ditinjau dari segi bahasa Arab juga ya. Istilah safar juga eh, <clears throat> safar juga tidak memiliki batasan Nah, jadi yang namanya safar tidak memiliki batasan, baik ditinjau dari segi bahasa Arab atau syariat. Jadi kembalinya kepada kebiasaan kaum muslimin apakah melakukan perjalanan misal itu seperti itu dianggap safar pada kebiasaan mereka atau tidak. Wallahu a'lam. Lengkapnya bisa disimak di buku ini. Nah, timbul mungkin akan timbul masalah. Lihat halaman 88. Yaitu jika seseorang merasa ragu ragu dia, apakah perjalanan yang dilakukannya, ditempuhnya tergolong safar menurut kebiasaan masyarakat atau bukan? Apakah dia bersatu sebagai musafir atau sebagai orang yang bermukim? Jika timbul keraguan seperti ini, dia ragu apakah dirinya ini tergolong musafir atau bukan. Ya. Yang terkuat dalam hal ini, status orang tersebut dikembalikan pada hukum asalnya. Jadi kalau ragu apakah dirinya musafir atau ya tidak masih tergolong mungkin Kembali ke hukum asal. Hukum asal setiap orang adalah mukim, bukan musafir. Ini yang meyakinkan. Jadi hukum asalnya seseorang itu bermukim di tempat tinggalnya. Dia melakukan perjalanan keluar. Ragu dia, apakah dia musafir atau tidak ini. Berarti kembali saja ke hukum ah, asal. Hukum asalnya dia masih mu, mukim. Ya, menghukumi dirinya mukim. Nah, Berarti dia pada perjalanannya itu masih menyempurnakan sholat, tidak mengkosor dan tetap berkewajiban ber, berpuasa. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qudamah dan Syekh Ibnu Utsaimin. Masalah ketiga. Safar maksiat dan kaitannya dengan keringanan berbuka puasa. Jika seseorang melakukan safar untuk bermaksiat, yani melakukan safar untuk melakukan suatu maksiat. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan musafir tersebut tidak mendapat rukhsah, tidak mendapat keringanan untuk ber, berbuka karena safarnya bukan safar yang diperbolehkan. Karena safarnya untuk melakukan mak maksiat. Ada yang berpendapat begitu. Tetapi yang benar dalam hal ini ya <clears throat> dia tetap mendapat keringanan tersebut ya karena <clears throat> juga tetap mendapat keringanan untuk melakukan kosor karena hukum itu umum meliputi semua jenis safar ini yang benar dalam hal ini ya tentunya orang yang melakukan safar untuk bermaksiat dinasehati agar bertakwa kepada Allah ya agar tidak melakukan maksiat itu tetapi ada satu hal di sini ya yang <clears throat> ti, dikatakan tidak mendapat rukhsah keringanan untuk berbuka dan tidak terkena syariat mengkosor meskipun dia musafir yaitu Lihat halaman 90. Di halaman 90. Yaitu jika dia melakukan safar dengan tujuan menghindar dari puasa. Nah ini. Nah, nah ini bulan Ramadan kena puasa. Saya safar aja biar dapat rukhsah. Nah yang seperti ini. Ini mengakal-akali namanya mereka yasa. Ini tidak dapat rukhsah untuk berbuka. Tetap wajib ber, berpuasa. Di sini kami nukil keterangan al Uthaymin rahimahullah dalam Asyarhul syarhul Mumti'. Ya, kata beliau seseorang yang melakukan safar agar mendapat keringanan berbuka puasa apakah boleh baginya untuk berbuka dalam safarnya? Jawabannya tidak boleh. Karena dengan demikian safar tersebut merupakan safar yang haram dan karena dia dihuk dia dihukum dengan lawan dari niatnya, yakni ya, ya, yang batil itu. Ya, maka dari itu siapa saja yang berupaya merekayasa urusannya untuk menghindar dari satu kewajiban atau untuk melakukan perkara haram, ia pun dihukum dengan lawan dari niatnya yang batil itu. Nah, jelas ya. Masalah keempat, keringanan untuk melakukan kosor dan berbuka puasa dalam safar berkenaan dengan jenis kendaraan yang dipakai. Ya, pada masa lalu, pada masa Nabi SAW kan kendaraannya adalah tunggangan unta, ya, ibil ya, himar, keledai. Nah, di masa sekarang kendaraannya beda. Nah, pakai mesin, pakai motor, mobil, bahkan uh, lebih cepat kereta bahkan pesawat. Nah, eh, apakah hukum rukhsah bagi musafir untuk berbuka puasa jika menggunakan kendaraan modern seperti sekarang ini? Ya. Termasuk pesawat misalkan, apakah tetap masih dapat rukhsah? Nah, jawabannya tetap dapat rukhsah. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Nah, selama dia musafir meskipun naik pesawat atau naik kereta, mobil tetap dapat rukhsah. Nah, Ya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu ketika menetapkan syariat adanya rukhsah bagi musafir untuk berbuka puasa di dalam safarnya Allah Maha tahu bahwa nanti akan tercipta yang namanya kereta, pesawat, Allah Maha tahu. Atau apalagi nanti ya di tahun-tahun yang akan datang kita tidak tahu. Tetapi Allah Maha tahu apa yang akan tercipta berikutnya. Nah. Jadi hukum itu tetap berlaku dan meliputi semuanya. Nah. Baik, dan yang namanya safar ya, e, masyakotus safar, beratnya safar itu tetap dirasakan meskipun naik pesa, pesawat, naik mobil itu tetap. Nah, yang, nanya, yang namanya safar itu ya dalam hadis disebutkan as-safaru min al adab yamna'u ta'amahu wa syarabahu. Yang namanya safar kata Rasulullah SAW itu min al adab itu potongan ya adab siksa ini ada orang tersiksa dalam safar itu berat. Nah, menghalangi makanan dan minuman. Nah, tidak selera makan dan minum orang kalau safar itu. Kondisinya seperti itu. Iya kan? Ada yang sampai muntah-muntah bahkan, iya kan? Nah, nah itu meskipun naik pesawat, naik naik mobil dan semisalnya tetap terasa. Meskipun tentunya kondisi orang berbeda-beda. Nah, tergantung fisiknya. Jadi Eh, kesimpulannya begitu. Nah, tetap dapat rukhsah untuk berbuka. Nah, dengan eh, nah, <clears throat> keterangan yang telah disebutkan tadi ya dalil-dalilnya dalam Al-Qur'an secara lengkap bisa dilihat dalam buku ini. Nah, masalah kelima beberapa keadaan musafir terkena terkait dengan hukum berpuasa dan berbuka. Beberapa keadaan musafir terkait dengan hukum berbuka, e, berpuasa dan berbuka. Nah ini rincian keadaan kondisi musafir. Ya, keadaan orang yang safar berbeda-beda seperti disyaratkan tadi. Nah, ada tiga rincian keadaan musafir dalam safar ada tiga rincian keadaan yang mungkin dialami oleh musafir dalam safarnya. Yang pertama, nah, di halaman 92, berpuasa atau berbuka sama saja bagi musafir itu. Nah, ini kondisi musafir yang fisiknya bagus, fisiknya sehat, kuat. Ya. Dalam safar dia Allah mudahkan fit ya. Ya, fisiknya sehat, kuat. Tidak merasakan penatnya safar. Biasa-biasa saja. Sehingga pada kondisi ini dia berpuasa atau berbuka sama saja. Kalau dia berpuasa juga sama. Sama sebagaimana <clears throat> eh, jika dia tidak sah safar. Nah, Allah mudahkan perjalanannya. Nah, berpuasa atau berbuka sama. Nah. Nah. Mana yang afdol? Apakah dia berpuasa atau berbuka? Nah, ini sekarang permasalahannya. Pada kondisi seperti ini, mana yang afdol, mana yang lebih utama, apakah memilih berpuasa atau berbuka. Ada tiga pendapat dalam masalah ini secara lengkap telah kami uraikan lengkap dengan dalil-dalilnya di buku ini. Singkatnya ada yang berpendapat afdol <clears throat> berpuasa. Karena itu waktu yang ya, di antara alasannya di antaranya ada beberapa alasannya di antaranya karena itu waktu yang afdol yakni waktu Ramadan. Nah, kita tetap berpuasa daripada dikotok di luar bulan Ramadan. Rasulullah SAW sendiri pada salah satu riwayat muttafaq alaih ya dalam pernah dalam safar tetap berpuasa. Nah, dan juga sahabat yang lainnya itu Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu tetap berpuasa bersama Rasulullah SAW. Nah, pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan afdol lebih utama berbuka Nah ini pendapat ini pada halaman 94. Ya. Ada beberapa dalil alasan pendapat ini Di antaranya berpendapat bahwa e, beralasan berdalil bahwa pilihan berbuka bagi musafir adalah rukhsah. Rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ya menyatakan bahwa Allah menyukai rukhsanya diambil. Allah Subhanahu wa taala menyukai jika rukhsanya diam diambil. Berarti afdal mengambil rukhsah itu karena itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti afdal berbuka. Pendapat yang ketiga di halaman 95 pendapat yang mengatakan lebih utama baginya, yang lebih utama baginya adalah mana yang paling mudah baginya antara berpuasa atau berbuka ditinjau dari segi sulit atau tidaknya untuk melakukan kodok. Jadi tinjauan ya, yang menentukan afdol berbuka atau berpuasa tinjauannya kembali kepada mana yang lebih mudah bagi dia apakah berpuasa saat itu atau dikodok nanti di luar Ramadan. Jika lebih mudah untuk berpuasa dan sulit melakukan kodok, afdol tetap berpuasa karena sebagian orang sebagian orang <clears throat> merasa dia berpuasa saat itu lebih mudah daripada nanti kodok di luar Ramadan malah sulit karena banyak pekerjaan, sibuk, kesibukan, malah sulit kodoknya. Maka meskipun sekarang safar, kondisinya sehat, fisiknya bagus, kuat, ya biasa-biasa saja, maka tetap afdal untuk berpuasa daripada nanti di kodok malah sulit karena kesibukan di luar Ramadan. Misalkan. Sebaliknya jika bagi dia lebih mudah mengkodoknya karena di luar Ramadan banyak waktu senggang ya waktu santai di rumah dan bisa mengkodoknya dengan mudah berarti lebih utama berbuka dan nanti dikoh dikodok nah, itu yang yang menentukan mana yang afdol ini pendapat yang ketiga pendapat yang ketiga ini yang dipilih oleh Al Albani rahimahullah pendapat yang ketiga ini yang dipilih oleh Al Albani rahimahullah Dalilnya dari Al-Quran Al-Baqarah ayat 185 Yuridullahu bikumul yusra wa yuridu bikumul usr Allah subhanahu wa ta'ala menyukai, menginginkan, menyukai bagi kalian kemudahan dan tidak menginginkan, tidak menyukai bagi kalian kesulitan. Ya. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Mana yang lebih mudah itu yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang mengandung kemudahan itu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti jika yang lebih mudah berpuasa saat itu karena sulit mengkodoknya di luar Ramadan, berarti itulah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika lebih mudah mengkodoknya di luar Ramadan, maka itu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala berarti pilih berbuka dan dikodok nanti karena itu mudah mengkodoknya di luar Ramadan itu yang lebih disukai Allah Subhanahu Wa Taala berarti itu yang lebih utama itu yang afdal ya adapun hadis tentang sahabat yaitu Hamzah bin Amr al-Aslami ada seorang sahabat namanya Hamzah bin Amr al-Aslami dia fisiknya bagus kuat dia banyak berpuasa karena yasrud as-saum. Ya, banyak puasanya. Dan fisiknya kuat. Nah, bagus. Eh, pernah bertanya kepada Nabi SAW, Afa'asumu fis safar. Dia menerangkan dulu bahwa saya adalah uh, rajulun asrul saum. Pria yang banyak berpuasa. Nah, sering berpuasa. Kuat fisiknya. Afa'asumu fis safar Apakah aku tetap berpuasa kalau safar? Sebenarnya kalau aku mungkin banyak berpuasa, jadi kalau aku safar tetap berpuasa? Ternyata jawaban Nabi Alaihissalam pada riwayat ini dan ini riwayat Aisyah radhiyallahu anha muttafaq alai muttafaq alai jawaban Rasulullah SAW kepadanya adalah sum in syi'ta wa aftir in syi'ta Sum in syi'ta wa aftir in syi'ta. Silakan berpuasa jika engkau mau dan silakan berbuka jika engkau mau. Nah, jawaban Nabi SAW kepadanya memberi pilih pilihan. Terserah. Terserah mana yang kamu pilih. Ya, silakan. Mau berpuasa atau mau berbuka. Terserah. Artinya di, dikembalikan pilihannya kepada dia melihat keadaannya. Nah, jadi kembali kepada mana yang mu mudah dengan tinjauan kodoknya itu tadi seperti telah diterangkan. Nah, bahkan ada satu riwayat di sini pada halaman 96 ada satu riwayat yang disebutkan oleh Al-Albani yaitu hadis Hamzah bin Amr Al-Aslami dia sendiri yang meriwayatkan bahwa dirinya bertanya kepada Nabi Rasulullah SAW tentang berpuasa dalam safar pada riwayat ini Nabi Rasulullah SAW menjawab ayu dzalika alaika aisar faf'al yang mana di antaranya di antara keduanya yang lebih mudah bagimu paling mudah bagimu lakukanlah ya yakni mana yang lebih mudah antara berbuka ya dan mengkodoknya nanti atau e, tetap berpuasa dalam safar itu yang kamu lakukan. Nah, riwayat ini di luar Sahih Al Bukhari dan Muslim dan di luar Sunan itu riwayatnya tamam dalam kitab Al Fawaid. Kata Syekh Al Albani, jika riwayat ini sahih kesimpulan permasalahannya jelas karena ini merupakan nas ya bahwa itu kembali kepada tinjauan tadi mana yang lebih mudah antara berpuasa atau dikodok nanti dalam Ramadan jika tidak jadi jika riwayat ini tidak sahih kata Al-Albani rahimahullah kesimpulan permasalahannya pun tetap sama berdasarkan riwayat tadi riwayat muttafaq alaih jawaban Nabi Rasulullah kepada Hamzah bin Amr al-Aslami sum in syi'ta aftir in syi'ta ya terserah pilih berpuasa jika mau atau berbuka jika mau. Dan dikembalikan kepada ayat yang telah lewat Allah Subhanahu yang maknanya Allah Subhanahu wa taala menyukai kemudahan dan tidak menyukai kesulitan. Jadi mana yang lebih mudah? Tinjauannya antara berbuka atau qada di luar Ramadan. Ini yang dipilih Al-Albani rahimahullah. Kami dalam hal ini bersama Al-Albani rahimahullah. Allahu a'lam. Ini lebih kuat. Keadaan yang kedua, Nah, atau sebelum lanjut ke keadaan yang kedua, kami sempurnakan eh, Nabi Nabi alaihi salatu Salam sendiri dalam hal ini ya, ada beberapa riwayat beliau pernah berpuasa dalam safar dan pernah berbuka dalam safar. Nah, eh, yang kedua halaman 99 keadaan yang kedua yang dialami oleh musafir. Nah, ini sekarang jam 10.30. Uh, eh, istirahatnya jam berapa? Anda lupa. Sekarang istirahatnya. Lanjut jam 10.45. Iya. Berarti istirahat sejenak. Nah. Untuk melemaskan urat dan otot. Iya. Nah, istirahat ya tidak harus keluar, di tempat juga bisa. Nah, barangkali ada yang butuh ke belakang.